Innama jazaa'ul ladzin sesungguhnya balasan hukuman buat orang-orang yuharibunallah wa rasulah yang memerangi Allah dan Rasulnya termasuk memerangi pemerintahan yang sah bugot wa yas'auna fil ardi fasada mereka membuat kerusakan di muka bumi ngerampok sana sini, ngebom sana sini. Makanya nah, Densus 88 jangan ragu-ragu menindak mereka, ngurusai. Apa hukuman untuk mereka yang bikin kerusakan ini? Ayyuqat talu mereka dibunuh. Kalau di lapangan mereka juga mem membunuh. Au yusallabu atau mereka disalib disalib sampai mati kalau mereka membunuh dan meram meram merampas wa arjuluhum atau dipotong tangan mereka juga kaki mereka min khilafin secara silang kaki kanan nah, tangan kanan kaki kiri ngerampok lagi tangan kiri, kaki kanan. Kalau mereka ngerampok tok tidak membunuh, maka hukuman untuk mereka apa? Potong tangan kaki secara si silang. Au fau minal ard atau mereka diasingkan dari daerah itu dibuat neng nusa nanti Cilacap itu Nusa Kambangan di penjara. Di penjara itu kalau tidak membunuh, tidak merampas, hanya menakut, nakuti. Ayo, oh, paten dulu, ayo, oh, tak paten dulu. Dan meresahkan masyarakat. Sehingga perawan-perawan berangkat ke pondok ngaji nggak berani. Karena mesti lewat situ dan takut Anak-anak kampung lewat situ takut. Khawatir ditarget macam-macam. Yang bikin keresahan begini meskipun nggak mateni, nggak ngerampok, tangkep, diproses penjara. Yunfau minal ar dibuat. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Hukuman yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia walahum fil akhirah bagi mereka di akhirat adabun azim siksaan yang sangat besar qila dikatakan nazalat fi qaumin min arina wa ukal ayat ini turun tentang kaum yang ada di Arinah dan Ukal atau mereka sowan an Nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bay'uhu 'alal Islam wa hum kadzabatun mereka boh, bohong fastauhamul Madinah faba'athahum sallallahu alaihi wasallam ila ibil sadaqah liyashrabu min albaniha mereka tinggal di kota Madinah lalu kepada mereka Nabi mengirimkan unta zakat agar dari unta itu bi mereka bisa meminum su susunya pura-pura masuk Islam oleh kanjeng Nabi diopeni kepada mereka Nabi ngirim unta yang sedang produksi susu liasrobu min albaniha agar mereka minum dari susu unta itu fartaddu lalu mereka murtad nah, kembali lagi keluar dari agama Islam wa qatalur ra'i dan mereka membunuh sang penggem penggembala wastaqul ibil dan mereka bawa unta itu mereka giring mereka tuntun pulang faba'asa maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan mengirimkan petugas aparat ilaihim kepada suku tadi, suku yang khianat itu, man dahum, mengirimkan petugas yang bisa mengembalikan mereka lagi. Kembali masuk Islam lagi. Wa amara biqat'i aidihim wa arjulihim. Dan Nabi perintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong, potong silang. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan